Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia terutama nikmat iman dan Islam dan secara spesial nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah muliakan ahli sunnah dengan nikmat tersebut dan Allah bimbing mereka untuk membuktikan cinta mereka di dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam semoga kita menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan menjadi umat Rasulullah yang benar cintanya, tulus cintanya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah beliau. Salawat dan salam ala habibina wa sayyidina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina wa syafi'ina inda Allah yawmal al-qiyamah. Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang setia menjadi umat beliau mudah-mudahan salat dan salam kita menjadi wasilah untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita dan sebagai bukti bahawa kita adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa kita mengkaji akidah ahli sunnah. Akidah golongan yang selamat akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya akidah para salafus salih yang tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan amalan kita ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang mencintai Rasulullah sehingga kita mempelajari akidah beliau, mempelajari ibadahnya, mempelajari akhlaknya dan mempelajari segala aspek agama ini sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan yang sebelumnya seputar masalah <clears throat> perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, hamba pilihan Allah. Dan nabi yang istimewa dan Rasul yang diridhai. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Ini telah kita jelaskan tentang kedudukan Nabi sebagai hamba Allah yang merupakan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Kemudian beliau sebagai Nabi yang istimewa. Kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul kemudian tanda-tanda ya, yang menjelaskan akan kebenaran Nabi di antaranya mukjizat perihal dan ahwalnya kemudian syariat yang beliau bawa kemudian perihal dan ahwal orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah dimenangkan oleh Allah di atas orang-orang kafirin kemudian bagaimana Allah menghinakan ya orang-orang yang menentang dakwah beliau. Semua hal itu menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang benar dalam perkataannya, yang adil dalam syariatnya. Semua syariat, semua perintah beliau, agama yang beliau bawa adalah seluruhnya kebaikan dan keadilan. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah masih menjelaskan ya pembahasan berkaitan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء yang artinya bahwa sesungguhnya beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa imamul atqiya dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin dan penghulu semua para rasul wa habibu rabbil alamin dan kekasih rabb alam semesta wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa dan semua ya yang mendakwakan ya nabi sebagai nabi sepeninggal beliau setelah beliau dan itu hanya kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Beliau diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia dengan membawa al-haq kebenaran wal huda petunjuk wan nur dan cahaya serta penerangan. Ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ini merupakan akidah yang sangat mendasar di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah bahkan merupakan perkara yang utama di dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian keimanan kepada para rasul. bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya penutup para nabi bahwa <clears throat> kenabian ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Bukanlah Muhammad itu ayah salah seorang dari anak kalian Akan tapi beliau adalah Rasulullah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin dan penutup seluruh para nabi. Wa khataman nabiyyin kata para ulama ada dua qiraat di sini. Yang keduanya menunjukkan makna yang sama. Yaitu nabi sebagai penutup akhir seluruh para nabi. Yang pertama qiraah khatam. Khataman nabiyyin ya. Yang kedua khatim ya khatim yaitu yang menutup khatam yaitu sebagai yang stempel yang meng, untuk digunakan untuk mencap ya sesuatu yang menjelaskan keasliannya dan bahwa khatam tersebut itu dilakukan merupakan akhir dari sebuah ya pernyataan dalam tulisan atau yang sejenisnya maka distempel Adapun bacaan khatam tidak diragukan bahwa Nabi saw ya adalah yang mengakhiri seluruh kenabian ya dia sebagai ya stempel artinya khatam di sini yang mengakhiri sebagaimana khatam digunakan stempel yang digunakan oleh manusia dalam surat-menyurat mereka itu biasanya adalah penutup untuk memperkuat ya kandungan yang ada dalam surat tersebut sehingga yang terakhir sebagai bentuk persetujuan itulah resmi asli yaitu di khatam di stempel setelah setelah itu tidak ada lagi tambahan tulisan ya dalam ya atau tambahan kalimat dalam tulisan tersebut dalam surat menyurat nah begitu juga khatam itu adalah ya bisa diartikan adalah hiasan sesuatu khatam yaitu bisa diartikan itu cincin yang digunakan oleh seseorang itu perhiasan Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kiraat yang kedua adalah khatim yang menutup. Ya, ini jelas sekali khatim ya, yang menutup. Menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir yang menutup seluruh para seluruh Nabi. Adapun makna yang pertama tadi tidak diragukan bahawa itu menunjukkan kepada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau nah yang intinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin khatamul anbiya penutup seluruh para nabi ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi seluruh ya kenabian sebelumnya dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya perumpamaan beliau dan perumpamaan orang-orang atau para nabi sebelum beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalul anbiya kamathali qasrin ahsana na'am bina'uhu atau uhsina bina'uhu wa turika minhu mawdi'u labinatin wa tafa bihi an-nadharu يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي ختم بي البنيان وختم بي الرسل Hadis sahih. Kata Nabi SAW, perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku. Ya, para nabi sebelumku. Seperti istana ya yang megah sekali, yang indah, yang besar menjulang tinggi, bangunan yang indah sekali. Akan tetapi di dinding istana tersebut gedung yang begitu indah ya ada satu tempat lubang ya, lubang kecil mau diulabinah ada satu bata yang tidak terpasang lalu orang-orang yang melewati melihat istana tersebut ya takjub dengan keindahan istana tersebut begitu megahnya tapi mereka mengatakan kenapa ini ada satu lubang yang tidak ditutup seandainya ada satu lubang bata ini ditutup sungguh sempurna keindahannya maka kata Nabi fakuntu ana sedatu maudi'ah labina maka saya datang dan diutus untuk menyempurnakan satu ya lubang yang belum tertutup itu sehingga dengan demikian khutima bihi <clears throat> khutima bi al-bunyan wa khutima bi ar rusul dengan satu bata tersebut maka sempurna ya 100% istana yang megah dan indah tersebut wa khutima bihi ar-rusul kemudian ditutup dengan kata Nabi adalah seluruh <clears throat> para rasul ini menjelaskan bahwa Nabi khatamu an-nabiyyin begitu juga Nabi SAW dalam hadis yang lain dalam sahih Bukhari dan Muslim Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innali asma" Saya memiliki banyak nama kata Nabi SAW. Ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Mahi yamhu Allahu bihi al kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Kata Nabi SAW, saya memiliki banyak nama. Ana Muhammad, nama beliau Muhammad wa Ahmad wal mahi. Mahi itu yang menghapus. Apa maksudnya? Yamhullahu bihil kufur. Allah menghapus ya. kekufuran yang ada di permukaan bumi ini dengan Nabi Sallallahu Maka beliau diutus untuk menegakkan kalimat tauhid. Sehingga dan diutus beliau hilang kekufuran secara ya Eh, kendati kekufuran itu masih ada, tapi Rasul diutus untuk memerangi kekufuran tersebut. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Tapi tidak ada kekufuran yang total ya yang menyelimuti alam semesta ini dengan diutusnya Rasul. Ya, kendati merupakan sunnatullah, ada pertentangan antar kekufuran dan keimanan sampai yaumil qiyamah. Wanal hasyir, yaitu hashir yang mengumpulkan. Artinya yuhsyarun nas ala qadami. Bahwa manusia pada umil mahsyar akan dikumpulkan ya. Yaitu di bawah kaki Nabi SAW. Artinya manusia dikumpulkan dan beliau SAW orang yang paling mulia. Ya, mereka semua berada posisinya di bawah Nabi SAW. Wa anal aqib yaitu alladhi laysa ba'di nabiyyun yaitu orang yang terakhir yang tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa akan ada nanti orang-orang yang mendakwakan sebagai nabi, ya, nabi-nabi palsu. Dan itu telah diprediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabun. Kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di. Sesungguhnya akan muncul nanti di umatku, di kalangan umatku ini ada orang-orang yaitu salathuna kadzabun, 30 para pendusta, para pembohong. Semua mengatakan, mendakwakan sebagai apa? Sebagai nabi, nabi palsu. Kalau tidak salah di Indonesia Nusantara ini subur ini dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, menurut penelitian sebagian ya, dalam riset sebagian para akademisi begitu bahwa dunia setan ratusan orang-orang ya bermunculan orang-orang yang mendakwakan sebagai nabi subur negerinya subur pemikirannya yang batil macam-macam Masya Allah ya taib wana khatamun dan kata nabi bahwa saya adalah penutup para nabi tidak ada lagi nabi sepeninggalku Dan dalam hadis yang lain, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah diantaranya beliau diutus pada seluruh para eh, seluruh makhluk sampai jin dan juga ya manusia. Kemudian <clears throat> beliau adalah penutup para nabi. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Jadi jelaslah bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh para nabi dan ini adalah akidah yang tentunya telah terpatri dalam hati kaum muslimin. Dengan demikian jelaslah bahwa seluruh atau keyakinan yang mengatakan bahwa masih ada nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kesesatan, kebatilan dan kekufuran. Seperti ada sebagian sekte zaman sekarang ini yang dinamakan dengan Al-Qadiniyah, Al-Qadiniyani, Al-Qadiyaniyah, na'am. Dan juga Al-Ahmadiyah. Ya. Yang mengatakan bahwa masih ada nabi yaitu Taib. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far menjelaskan bahwa wahwa imamul al atqiyah yaitu imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini merupakan sifat dari ya wali Allah, orang-orang yang bertakwa, alladzina aman wa yattaqun. Bahwa para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan siapakah imam bagi orang-orang yang bertakwa? Panutan mereka. Ya. Tidak diragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam imamul al atqiyah Beliau mengatakan inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang paling bertakwa. Beliau orang yang paling taat. Orang yang paling mulia. Maka seluruh orang-orang yang beriman ya dari kelangan umat beliau orang-orang yang beriman orang bertakwa maka imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau diutus diutus untuk dijadikan sebagai imam sebagai panduan sebagai panutan sebagai uswah untuk diikuti ya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Allah katsiran dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum lakum ayyuhal mu'minun bagi kita orang-orang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita telah ada uswah hasanah suri tauladan ya panduan panutan ya bagi orang-orang yang yarju Allah wal yawmil akhir. Man kana yarju Allah wal yawmil akhir. Yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dhakar Allah kathira. dan yang banyak zikir. Berubudiah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka panduan tuntunan dan juga contoh di dalam ibadah tersebut, di dalam iman dalam berakidah, dalam ber, berakhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, beliau diutus untuk diikuti. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah bahwa jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti beliau, menjadi menjadikan beliau sebagai imam. Menjadikan beliau sebagai imaman yang diikuti. Tapi para pemirsa rahimakumullah ya mengungkapkan kalimat cinta kepada Rasulullah itu hal yang ringan. Itu yang ringan. Semua orang bisa mengatakan cinta Rasulullah. Apalagi di bulan-bulan yang sekarang ini. Semua mendakwakan kami cinta Rasulullah. Itu ringan. Ya. Tapi tahukah kita bahwa konsekuensi dari cinta itu sangat berat. Dan ini banyak orang yang tidak mampu membuktikan ketulusan cinta itu. Saya mengatakan banyak orang yang gagal dalam membuktikan ketulusan cinta kepada Rasulullah. Dan banyak yang salah jalan. Ya, banyak cinta yang keliru, cinta yang salah. Seringkali seorang memahami cinta itu hanya ungkapan atau ucapan di bibir. Ya. Tapi dalam realita hidup, kenyataan hidup tidak terbukti. Bukti cinta itu tidak ada dalam hidupnya. Fakta, kenyataan mayoritas membuktikan apa yang diutarakan tadi. Kalau anda ingin tahu, kalau kita ingin tahu sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah, setulus apa cinta kita kepada Rasulullah, maka hendaklah kita bercermin dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam akidah kita, di dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita, perilaku kita keseharian, kesungguhan kita di dalam menuntut mencari warisan beliau. Ya, bercerminlah untuk melihat ya kebeningan perkara tersebut dalam dada dan jiwa kita. Ya. Kalau terbukti ibadah kita, akidah kita, akhlak dan perilaku kita betul-betul sesuai dan mengikuti tuntunan hidup beliau. Anda orang yang mencintai, kendati Anda tidak berkoar-koar ke sana sini, cinta, cinta, cinta. Ringan mengucapkan, sebagian saya mengucapkan sekarang cinta. Ringan sekali. Semua para pemirsa bisa mengucapkan hal itu. Tapi betapa banyak yang gagal dalam membuktikan cinta kepada Rasulullah. Jangan menjadi Anda orang yang gagal. Tapi jangan ikut-ikutan dalam cinta pada Rasul. Anda akan salah jalan dalam mengaplikasikan, men mengaktualisasikan cinta tersebut dalam hidup. Karena kebanyakan manusia tidak tahu cara cinta yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti. Maka berbahagialah kita ahli sunnah wal jamaah pengikut Rasulullah, pengikut salafus saleh, pengikut Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, pengikut kaum muhajirin wal ansar. Mereka, orang-orang yang telah menjadikan Rasul sebagai imam mereka. Mereka orang-orang yang bertakwa. Maka imam mereka adalah Rasulullah SAW. Tanyakan kepada diri kita masing-masing kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa, di mana saja berada. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Introspeksi diri kita masing-masing. Hadapkan diri kita ini kepada tuntunan Rasulullah pada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sana akan terlihat kita orang-orang yang jujur, yang tulus cintanya, atau orang-orang yang dusta dalam cinta ya cinta yang hanya ada di bibir tapi tidak masuk ke dalam hati kalau anda mendengar tauhid disampaikan dan ritual-ritual syirik diingkari lalu anda tidak senang dengan hal itu, berarti anda bohong dalam cinta kepada Rasulullah. Bila anda mendengar sunnah dan mendapatkan sunnah, diamalkan. Bila ada orang yang mengajak kepada sunnah beliau, lalu anda benci, memusuhi, membuat maka dan propaganda untuk menghina dan melecehkan mereka. Anda dusta dalam cinta kepada Rasulullah. Bila akhlak anda jauh dari Rasulullah SAW Akhlak kaum munafikin Maka anda dusta dalam cinta pada Rasulullah Bila ibadah Ibadah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Tapi hanya sekedar ritual Hasil rekayasa hasil kreasi dan inovasi manusia di zaman sekarang ini. Jika itu ibadah yang merupakan landasan, jika itu merupakan landasan ibadah Anda. Anda, Anda adalah orang yang telah berdusta dalam mengatakan cinta kepada Rasulullah. Jika Anda lebih gemar melakukan perbuatan bid'ah lebih senang melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Lebih senang mengikuti budaya dan tradisi yang anda warisi saat turun-temurun dari para nenek moyang dan para leluhur. Anda tinggalkan sunnah Nabi. Bahkan mengklaim dan memponis orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti rasul anda katakan dia tidak cinta Nabi. Tapi anda yang gemar melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan sunnah Nabi dan hal-hal yang lain Anda katakan kami cinta Nabi Anda telah berdusta Anda dusta Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang kita bacakan tadi sebagai bukti ketulusan cinta sebagian manusia dan kepalsuan mayoritas cinta manusia. Ini barometernya. kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayatul imtihan. Maka setiap kita mengatakan cinta pada Rasulullah, tes kebenaran cinta itu. Apakah hasilnya ya merah atau ya di bawah standar atau memenuhi standar atau di atas standar. Kalau ternyata tidak ada dalam hidup kita tiba fattabi'un di sini berarti rapor Anda merah. Cepat-cepat bertaubat dan ikuti Rasul. Biar Anda selamat. Tapi ternyata kita mengatakan cinta Nabi, kemudian kita lihat ayat ini fattabi'uni. Kita dapatkan di sana kita berakidah mengikuti akidah Rasulullah, beribadah mengikuti ibadah Rasulullah, akhlak mengikuti akhlak Rasulullah, dalam hidup ini kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah, panutan, pun panduan ya dan juga yang kita ikuti. Maka itu sebagai bukti Anda telah sukses, telah berhasil membuktikan cinta itu dalam realita kehidupan yang nyata. Maka kembali kita ingatkan Mari menjadi orang-orang yang tulus cinta Jangan menjadi para pendusta dalam cinta Ikhwan iman para besar rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah sebagai bukti kecintaan kita Imamul Atqiya. Imamul Atqiya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul mursalin, sayyid. Ya, sayyidul mursalin. Penghulu. Ya. Sayyid itu ya istilah dalam bahasa Arab yang disematkan kepada orang-orang ya pemimpin suatu kabilah atau kaum yang mulia, orang-orang yang besar, orang yang mulia, orang yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi, penghulu, ya. dan tidak diragukan, diragukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Sayyidul Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu ya, seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Dan ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Loh berarti hari kiamat saja Ustaz. Kok yaumal qiyamah? Bagaimana di dunia? Dunia dan akhirat. Tapi karena konteksnya di sini menjelaskan bagaimana perihal manusia di akhirat kelak ya maka di sana beliau ya semakin terlihat ya kemuliaan dan keagungan Nabi dan keistimewaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keistimewaan. Kata Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah penghulu seluruh manusia. Pada hari kiamat. Bukan para Nabi, seluruh manusia. Ya. Wa awwalu man anhu al qabr. Jadi orang yang pertama akan dibangkitkan dari kuburnya. Ini kita yakini. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habibuna wa sayyiduna. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Beliau adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama sekali diberi syafaat. sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburnya. Beliau orang yang pertama sekali yang akan diizinkan memberikan syafaat dan beliau orang yang pertama memberikan syafaat. Ya. Dalam hadis syafaat syafaatul udma yaumil qiyamah. Ya menunjukkan akan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan keutamaan beliau. Sayyid. Maka kita kata na'am. Bolehkah mengucapkan bahawa Nabi SAW na'am, sayyiduna wa habibuna, sayyiduna. Tidak ada yang meragukan tentang ya bahawa Nabi itu sayyid. Tapi terkadang kita melihat fenomena di masyarakat saling terjadi perdebatan dalam penggunaan istilah. Ada yang tidak menggunakan sayyidina, ada yang mengatakan sayyidina kata mereka. Kalau mengatakan sayyidina berarti ini cinta rasulnya. Kalau enggak ada sayyidina, mereka ini kok enggak mengucapkan sayyidina. Ini bermasalah kata mereka. Jadi ini ya sekelompok dari orang-orang yang hanya sibuk dengan permasalahan istilah-istilah secara zahir, tapi dia tidak mendalami makna yang sesungguhnya. Kita ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin mengatakan Rasul Sayyiduna, Yawmal Qiyamah, wa fid wal akhirah. Tapi bukan sekadar hanya kita mengucapkan Sayyiduna, tapi perilaku dan sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa beliau sebagai Sayyiduna. Kalau beliau sebagai Sayyiduna, penghulu, yang artinya sebagai panduan bagi kita sebagai orang yang paling mulia, yang paling kita cinta, yang paling kita agungkan di dunia ini. Tidak ada yang paling mulia dari Rasul di dunia ini. Maka buktikan kita meyakini beliau sebagai sayyidina. Ikuti beliau. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, hormati beliau, hormati sunnahnya dan jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan mendahului ucapan beliau. Itu kalau kita mengakui sebagai beliau Sayyidina. Nah. Beliau sebagai awal syafi'in wa musyaffa' sallallahu yarzuqana syafa'atan nabiyina Muhammad ya Allah berikan syafaat nabimu kepada kami pada hari kiamat dan jangan minta syafaat kepada nabi minta kepada Allah kalau minta syafaat kepada nabi itu syirik tapi minta syafaat kepada Allah Ya Allah berikan syafaat nabimu kepadaku. Karena nabi pada setiap memiliki syafaat kecuali dengan diizinkan oleh Allah. Baru dan itu khusus bagi orang-orang yang bertauhid yang setia mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis syafaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Tahukah kita para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah bagaimana hadis syafaat? Ya. Hadis syafaat ini hadis yang azim. Hadis yang panjang bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Ya. Mereka begitu dalam kondisi yang sangat sulit untuk diungkapkan, begitu dahsyat. Ya. Sulitnya kondisi pada hari itu mereka ingin agar Allah menyegerakan ya pengadilan yang maha adil maka mereka pergi kepada Adam minta syafaat agar Allah agar beliau memohon kepada Allah untuk disegerakan keputusan atau pengadilan ya dia tidak bisa dia pergi kepada mereka pergi kepada Nabi Nuh pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam. Semua mengatakan saya tidak bisa. Masing-masing menyebutkan kesalahannya yang pernah dilakukan sehingga membuat Allah marah. Maka begitu sampai Nabi Isa beliau mengatakan pada manusia idhabu ila abdin qad ghafarallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhir. Pergilah kalian kepada seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang. Yaitu Muhammad SAW. Ya. Maka beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Para pemirsa rahimakumullah, tahukah kita ungkapan Nabi yang pertama tatkala diizinkan oleh Allah memberikan syafaat? Apakah beliau ingat kepada Khadijah? Beliau ingat kepada yang pertama yang beliau sebut adalah Aisyah, Hafsah, Zainab dan yang lainnya, istri-istri beliau atau anaknya. Fatimah atau cucunya Hasan Husin. Apakah itu yang beliau sebut pertama sekali? Para pemirsa rahimakumullah. La. La. Bukan itu yang beliau sebut pertama sekali tatkala diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kita umatnya anda yang setia mengikuti beliau dan umatnya itu yang beliau sebut pertama sekali tiga kali Umati ya rabbi umati ya rabbi umati ya rabbi umati. itu yang beliau sebut pertama sekali begitu cintanya beliau dan bersungguh-sungguhnya sampai kecintaan beliau tidak terputus dengan kematiannya sampai hari kiamat. Beliau ingat kepada kita umatnya. Tapi anda pernahkah ingat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah mengingat beliau bagaimana akidahnya, sunnahnya, ibadahnya, akhlaknya? Atau anda lupa? Lalu mengatakan saya cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta kadzab. Dusta anda. Ikhwatal iman para misal rahimakumullah. ya. Berbicara tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh perkataan yang tidak akan pernah membosankan. Berbicara tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan yang tidak akan pernah putus dari lisan bahkan untuk mengungkapkan kecintaan yang sesungguhnya pada Nabi sungguh lisan ini tidak mampu untuk merangkai untayan-untayan kalimat yang bermakna yang mengungkapkan akan kecintaan itu demi Allah kita ahli sunnah wal jamaah orang-orang yang tidak meragukan kecintaan pada Nabi sungguh kebohongan kebohongan yang nyata tak tatkala sebagian sekelompok mengatakan mereka tidak cinta kepada Nabi karena tidak mengikuti ritual-ritual yang mereka lakukan. Lalu mengklaim dirinya yang cinta kepada Nabi karena mereka melakukan ritual-ritual dan bergembira dengan kedatangan Nabi. Ya subhanallah. Hada buhtanun azim, kebohongan yang betul-betul menjelaskan kadar dan kualitas pemahaman terhadap hakikat cinta yang sesungguhnya. Ikhwatimah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Nabi memilih Kinana, suku Kinana dari anak keturunan Ismail dari Ismail. Kemudian memilih Quraisy dari suku kabilah Kinana dan memilih dari suku Quraisy Bani Hashim dan memilih Nabi SAW dari Bani Hashim. Beliau sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna wa habibuna. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam habibu rabbil alamin ya kekasih Allah Rabb alam semesta Habib ya dan bukan sekedar Habib saja lebih tinggi dari mahabbah yaitu al-khullah Nabi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memilih sebagian dari nabi dan mereka adalah orang-orang yang mulia dari urul azmi minar rusul ya Nuh, Musa wa Isa Nuh, Nuh Ibrahim, Musa wa Isa Muhammad dan dari ya Nuh kemudian Ibrahim, Musa wa Isa Muhammad dari kelima nabi tersebut ulul azmi minar rusul tersebut Allah pilih dua di antara mereka adalah khullah, khalil semua adalah habibullah kekasih Allah ya tapi khullah itu lebih spesial. Ya. Tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Ya. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah, wa Khalilullah. Ya. Orang-orang yang spesial dalam mendapatkan kecintaan tersebut. Yang tidak diragukan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Allah mengangkatku sebagai khalil sebagaimana juga memilih Ibrahim sebagai khalil. Jadi keduanya sebagai khalil, khalilur rahman. Ya. وقال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن sekiranya ya aku aku memilih atau mengambil dari penduduk bumi ini dari manusia ini sebagai khalil maka sungguh aku akan mengambil menjadikan Abu Bakar sebagai khalil Ya. Akan tapi sahibukum yaitu Abu Bakar Khalilur Rahman tidak diragukan. Ya. Ya, kecintaan Abu Bakar akan kecintaan tentunya Allah kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Mereka orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mencintai Rasulnya. Allah mencintai Rasulnya. Dan tentunya mencintai para sahabatnya karena Allah memilih mereka. Karena para sahabat adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak akan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi kedudukan beliau sebagai kekasih Allah yang paling tinggi kedudukannya dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu ya <clears throat> menempati posisi yang sangat tinggi dalam Islam orang-orang yang kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang sangat setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang sungguh ya sulit bagi kita untuk mengungkapkan ketulusan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran cinta tersebut. Tapi bagaimana boleh mencintai Rasul? Yaitu dengan ittiba. Mengikuti beliau. Karena Allah perintahkan demikian, fattabi'uni. Ya. Itu panduan kita. Itu tuntunan kita di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalil. Naam. Jadi tidak dilakukan bahwa Nabi SAW kekasih Allah dan juga Khalilullah. Ya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kecintaan. Di antara sifat Allah al-mahabbah, yuhib. Ya. Sebagian dalam ayat yang kita bacakan tadi, yuhibbukumullah. Ikhwatalima rahimakumullah. Kemudian wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Ya. Semua ya pengakuan ya pendawaan bahwa ada nabi sepeninggal beliau adalah faghayyun wa hawa merupakan ya hal yang sesat dan hanya mengikuti hawa nafsu bahkan merupakan perbuatan yang kufur karena Nabi SAW sempat jelaskan tadi khataman nabiyyin penutup la nabiyya ba'di maka jelaslah ajaran yang Qadianiyah dan juga yang bukan Ahmadiyah yang mengatakan Ahmad Gulam Mirza sebagai ya nabi ini kebohongan belaka mengikuti hawa nafsu jelas kekufurannya karena barang siapa yang meyakini ada nabi, berarti masih ada wahyu. Ya. Maka kata Nabi, "Sayakunu 30 kadzabun min ummati yaz'umuna annahu nabi." Rasul telah memprediksi ada nanti ya 30 para pendusta, bahkan lebih dari 30. Itu bukan membatasi. Ya, bahkan lebih dari 30. Kalau kita lihat sejarah, ya, orang-orang mendakwakan sebagai nabi dan seterusnya banyak maka jelas orang-orang pendusta kadzabun ya, sekedar kita mendengar ada orang yang mengatakan nabi tahu taba itulah pendusta berat pendusta besar para pembohong ya lalu yang anehnya aneh bin ajaib ya kendati itu telah sekedar hanya menyebutkan ada orang yang mengatakan Nabi jelas kebatilannya, bahkan jelas itu perbuatan kufur, masih ada masih ada orang-orang yang meyakini hal itu dan mengikuti dan bangga. Wal iazubillah Ini betul kesesatan yang nyata. Ya, yang tidak betul-betul memiliki ya, menyadari kemuliaan Islam dan keagungan Islam, dan memahami hakikat Islam dan prinsip dasar agama Islam ini. Ya. Kemudian kata beliau wal mab'utsu ila amatil jin beliau diutus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh ya pada alam jin ya makhluk jin dan juga kafatil wara dan seluruh manusia bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya membawa cahaya dan penerangan tidak diragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ya nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia ya seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada bangsa jin dan juga manusia. Ya, sehingga sebagian jin ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, mereka mendengar seruan Nabi dan mendengar bacaan Al-Qur'an dibaca Nabi SAW kemudian mereka pergi kepada kaumnya untuk memberikan peringatan ajibu da'i Allah ya ya kaum ya kaumana ajibu da'i Allah wahai kaum kami ini bangsa jin mengatakan pada kaumnya ajibu da'i Allah ikuti ya ikuti da'i Allah da'i yang menyuruh pada Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada namanya surah al-jin yang menjelaskan di sana bagaimana ya e, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin dan mereka ada yang beriman ya jin ada yang beriman nah Kemudian begitu juga ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad ya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali ya kafatan lin nas kepada seluruh manusia. Ya, basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan beri peringatan. wa qala wa qala nabi wa qala ta'ala ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah wahai sekalian manusia sesungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya وقال وقال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Sehingga ya, eh, undiraman balak setiap orang yang sampai kepadanya Al-Quran maka sungguh telah tegak hujah Allah terhadap mereka. Wa qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan sungguh dan kami telah mengutus Muhammad linnas kepada manusia sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah menjadi saksi atas pengutusanmu wahai Muhammad bahwa kamu diutus kepada seluruh umat manusia. Ikhudaliman para misal rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menjelaskan, La yasma'u bi rajulun min hadhil umma yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bihi illa dakhalanna. Tidak seorang pun dari umat ini, umat dakwah. Karena umat terbagi dua, umat ijabah, umat idawah, dakwah. Umat ijabah umat istijabah yaitu telah menerima dakwah Nabi, beriman pada Nabi. Umatul dakwah seluruh umat manusia yang wajib kita dakwakan kepada Islam ini. Nah, tidak seorang pun dari umat dakwah <clears throat> yang mendengar ajaran Nabi, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kemudian tidak beriman kata Nabi SAW kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW ajaran beliau, maka pasti masuk neraka. Neraka tempatnya. Ya. Ini menjelaskan kebatilan ya sebagian pernyataan yang begitu pernyataan yang tidak ada ya yang tentu jauh dari kebenaran mengatakan oh iya, sama agama itu sama ya kata mereka Taurat dan Islam katanya Injil Islam itu sama kata mereka nauzubillah ya substansinya sama tapi manusianya yang berbeda kata mereka nauzubillah pernyataan apa ini ya betul ya pembodohan dan pendangkalan terhadap akidah umat. Nah, baik. lima rahimakumullah. Kemudian <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus dengan apa? Bil huda wa dinil haq dengan ilmu dan amal saleh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda ilmu nafi' Wadinul haq amal soleh. Jadi umatul Islam umat yang harus berilmu, mempelajari ilmu dan beramal soleh. Dan sumber ilmu dan amal soleh adalah Al-Quran dan Sunnah. Ingin berilmu ya pelajari Al-Quran dan Sunnah. Ingin beramal pelajari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengandang-andang, jangan membuat-buat amalan-amalan yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW yang tidak dalam tuntunan beliau. Ya, Wabin nuri wadhiya dengan cahaya. Naam. Bahwa beliau membuat cahaya, Al-Quran cahaya. Wahyu, bukan cahaya menerangi kehidupan manusia, yang menerangi kehidupan manusia. Sehingga datang Nabi SAW, dunia terang dengan risalah, dengan cahaya, ya risalah. Dan kita melihat bagaimana sebelum Nabi diutus, manusia hidup dalam kegelapan, ya jahiliyah yang merata, jahiliyah yang menyelubungi, yang menutup, ya kehidupan manusia di belahan dunia mana saja. Maka diutus oleh Allah Nabi sehingga dunia terang benderang mengeluarkan mereka dari kezaliman kegelapan bermacam-macam ila nur ya cahaya kegelapan kekufuran kepada cahaya iman kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu kegelapan kezaliman kepada cahaya keadilan ya kegelapan kepada akhlak uh, kegelapan akhlak yang yang yang bobrok kan begitu kepada akhlak yang mulia. Ya. Dalam semua tatanan hidup, maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai panutannya, sebagai imamnya dan orang-orang yang mencintai Rasul dan membuktikan cinta dan mengikuti sunnahnya dan merugi dan celaka orang-orang yang tidak kenal pada Rasul orang yang tidak mau mengikuti Rasul atau orang-orang yang hanya ya bisa mengucapkan cinta Rasul tapi tidak membuktikan cintanya dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang mencintai Rasul yang setia mengikuti sunnahnya dan semoga kita diselamatkan dari kecintaan yang palsu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam. Ya. Nah, baik sekarang jazakallah khair barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan memberikan kita pencerahan bagaimana tata cara kita mencintai Rasulullah SAW yang benar hingga ya, kita bisa meminum telaga hautnya di akhirat nanti. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa ataupun mendengar dimanapun anda berada yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan. iya, Di telepon. Silahkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Silahkan. Iya, mengenai uh, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah. Uh, ada perkataan yang kami dengar dari beberapa uh, saudara bahwasanya uh, katanya ada dia uh, uh, membaca atau gimana mungkin uh, saya sebagai pendengar mungkin men ingin menanyakan pada Ustaz bahwasanya uh, Nabi itu di saat dia lahir ada dua dua kota katanya bercahaya. Apakah ini benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya tidak diragukan bahwa dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kehidupan manusia, alam semesta ini menjadi terang dengan cahaya. Ya, tentunya yang dimaksud cahaya di sini bukanlah cahaya yang terang benderang dengan lampu dan listrik yang lampu yang ada di zaman sekarang. Bukan itu maksudnya. Tapi cahaya iman, cahaya ilmu. Ya. Al-Qur'an adalah cahaya penerang bagi hidup kita. Hudan wa Ya. Petunjuk. Penjelasan. Sehingga tanya Al-Qur'an wahyu, jiwa-jiwa manusia menjadi suci, menjadi bersih. Iman mereka menjadi benar akhlak mereka menjadi baik, kan begitu? Ketulusan niat mereka menjadi baik, menerangi kehidupan manusia, tatanan hidup manusia, selamat dari jahiliyah, kesyirikan, beda khurafat dan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Terang benderang. <clears throat> ya. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, tapi permasalahan tadi begitu Nabi lahir, ya, kemudian ada dua kota yang bercahaya. Wallahu a'lam bisa di cross check lagi. Nah, wallahu a'lam. Nah. Syukran jazakallah khair eh, atas uh, jawabannya dan nanti mungkin bisa tanyakan kembali untuk Iqbal yang berada di Jambi. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Salmina di Cibinong. Ibu siapa? Hmm, Ibu Salmina di Cibinong. Oh, iya, silakan Ibu Salmina. Oh, uh, saya mau nanya tentang saudara saya kan itu seorang veteran. Bagaimana? Yang kedua eh, seorang veteran. Sekarang udah meninggal uh -huh. dan ah. yang keduanya dia uh, eh, pakir miskin yang istilahnya hari-harinya cemas ya mikirin makanan. Ya. Nah, sedangkan mereka tidak dapat ilmu agama. Iya. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu, halo. Ibu Satmina masih terkoneksi dengan kami, halo. Ya, rupanya terputus ya. Dok Ibu Satmina dan kami belum bisa Eh, menangkap pertanyaan ibu ya mungkin bisa dihubungi kembali untuk ibu yang uh, ingin bertanya tadi atau mungkin yang bertanya penanya yang lainnya silahkan ya di 0218236543 bagi anda yang ingin masih mencoba silahkan untuk bertanya langsung pada Ustadz di 0218236543 halo halo iya Halo? Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Eh, pada Allah, sayang sekali. Ya, eh, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang berada di layanan pesan singkat Iya, uh, ini ada beberapa syubhat Ustaz mengenai perayaan-perayaan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. yaitu mengenai bahwa ada dalil yang menyatakan e, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap kebidahan adalah sesat dan setiap kesesatan adalah eh, di neraka. Hadis ini menunjukkan katanya bahwa tidak semua bidah adalah sesat karena kalimat uh, kul itu tidak mencakup semuanya atau segala sesuatu. Nah, mohon penjelasannya Ustaz mengenai uh, syubhat seperti ini sehingga uh, banyak perayaan yang memang dulunya tidak ada dan sekarang diada-adakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita ingin betul-betul memahami dalil dengan benar dalam beragama ini maka hendaknya kita mengosongkan pikiran dan hati kita dari berbagai persepsi-persepsi atau tendensius kepada suatu pemikiran pemahaman yang ingin kita ya perjuangkan. Jadi tatkala seorang memiliki persepsi dan sebuah keyakinan ya pemahaman dan itu tidak ada dalilnya lalu dia berusaha untuk melegitimasi ya membenarkan pembenaran dia berusaha mencari-cari sekiranya ada dari perkataan-perkataan para ulama yang mentakwil sebagian nas-nas tadi dalil sehingga memperkuat pernyataan dia ini enggak benar cara beragama seperti ini ya tidak benar beragama seperti itu berarti kita mencari-cari pendalilan ya sisi pendalilan sekiranya dalil itu bisa menopang atau memperkuat pernyataan yang dia telah menjadi keyakinan dia ini keliru prinsip bukan begitu Alisun dalam beragama yang benar dalam jur agama kita ambil dalil Nabi SAW dan memahami secara zahirnya kemudian dalam bimbingan para ulama Taib Bukankah hadis itu telah dikatakan Nabi dan dengar oleh kaum muhajin wal ansar Ya Kulu bid'atin dhalalah Ini perkataan Nabi SAW Perkataan Nabi SAW dan itu didengar oleh kaum muhajirin wal ansar, para sahabat. Dan mereka memahami sebagian zahirnya. Itulah umum, lafaz yang umum. Nabi mengatakan itu lafaz yang umum. Ya. Sehingga mencakup seluruh perkara yang baru dalam agama. Ingat dalam agama. Bukan dalam urusan dunia. Nah. Maka tentunya ahli sunnah Orang-orang yang bahagia dalam memahami nas tersebut memahami sebagaimana keumuman lafaz tersebut tidak ada yang bisa memalingkan dari atau mengeluarkan satupun dari keumuman tersebut. Karena hukum asal sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya di antara Imam Syafi'i bahwa bila ada nas yang secara umum dan tidak ada satupun indikator atau mungkin perkara yang bisa mengkhususkan yang mengeluarkannya maka dipahami secara umum dan dalam hadis ini jelas umum, berlaku keumumannya. Ya, berlaku keumumannya. Kullu bid'atin dhalalah. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu ada mungkin di kalangan ulama mutaakhirin. Oh ya, keumuman itu tidak semua kun maksud itu semua umat ada yang kul yang uh, tidak mencakup seluruh keumuman. Lalu mengambil sebagian ya kaidah-kaidah mungkin di kalangan para usul fikih mengatakan oh, kul begitu. Lalu mereka apa gunakan teori gitu untuk memahami, untuk mengeluarkan keumuman hadis tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk melegalkan perbuatan ritual perayaan-perayaan yang mereka telah lakukan. Karena ini betul-betul dalil yang betul-betul bagaikan mungkin ya petir yang menyambar mereka, hujah mereka. Ya. Sehingga muncul pernyataannya ada yang baiklah kata mereka. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah Ya begitu. Para sahabat begitu memahami. Tidak ada mereka mencualikan. Tentu kita memahami siapa yang lebih berilmu dan paham tentang makna kul sini dalam konteks ayat ini. Para sahabat. Kemudian kalaupun ada para ulama yang mengatakan mengecualikan begini dan itu, kalau seandainya itu dia mujtahid, mudah-mudahan dia berpahala. Tapi tidak boleh kita mengikuti suatu ijtihad yang keliru. Karena kaidah dalam kita beragama jelaskan oleh para ulama, kaidahnya bagaimana? semua orang yang mengatakan perkataan siapapun dia itu bukanlah hujah, bukanlah dalil. Kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya, ada yang mengatakan sesuatu, itu harus kita cari dalil. Benarkah itu perkataan itu atau salah? Adapun perkataan Allah, bila Allah mengatakan, kalau Allah wa kalau Rasul begitu, inilah hak, itu hujah. <clears throat> Maka bila ada seorang ulama mengatakan, sebagian mengatakan ada yang baik, itu ijtihad dia dan itu pun pemahaman baik di sini pun tidak seperti di kalangan mutaakhirin yang mengeneralkan semua baik-baik dengan alasan baik sehingga tidak satu pun yang lagi yang mengadang dalam agama yang jelek. Semua baik. Ini inilah niatnya baik, ini yang hasanah dan seterusnya. Itu. Sementara kendati, kendati sebagian para ulama Ya, kita katakan ya, itu ijtihad dia dan itu pun tidak ber, seperti apa yang dipahami di kalangan mutaakhirin tentang keumuman atau yang mengatakan sebagian ada yang baik. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman para misal rahimakumullah yang sahih bahwa hadis tersebut tetap dipahami sebagian keumumannya dan itu yang diinginkan Rasul SAW dan itu dipahami oleh para sahabat dan itu dipahami oleh ulama-ulama besar. Nah, itu yang paham ulama-ulama besar. Maka kita katakan kita menerima perkataan Nabi kullu bid'atin dhalalah. Ini perkataan Nabi. Maka kalau ada yang mengatakan ada yang baik, kita katakan perkataan Nabi maksum atau perkataan Anda yang maksum. Pendapat Nabi yang lebih benar atau pendapat Anda, kita katakan. Jelas perkataan Nabi adalah maksum, benar. Maka itu lebih utama kita ikuti dan wajib kita ikuti. Nah, begitu. Oleh karena itu ikhwatul rahimakumullah bahwa kita lihat para sahabat ya Nabi bagaimana mereka dalam memahami itu. Mereka orang yang sangat benci ya dari segala bentuk mengada-ngada agama. Ya. Mengada-ngada agama. Kalau seandainya hal itu ada dan itu disyariatkan dan itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah besar keutamaannya bahkan sebagai bukti cinta kata mereka ya sampai mengatakan kita gembira siapa yang tidak gembira dengan kedatangan Nabi itu berarti dia telah keluar dari Islam subhanallah berarti kita katakan Abu Bakar Umar gembira tidak Abu Bakar Umar cinta enggak Loh, mereka tidak melakukan perayaan tersebut berarti mereka konsekuensinya bagaimana karena mereka memahami bukan begitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini keliru pendalilan. Ini syubhat yang tentunya yang sangat kita khawatirkan orang-orang yang awam, orang-orang yang jauh dari sunnah. Mereka menelannya ya, mentah-mentah ditelan, seperti itu. Makanya bentengi dia dengan ilmu. Ya, kasihan orang-orang awam, tapi mereka orang-orang yang ya menyesatkan itu ya akan memikul dosa dari perilaku orang-orang awan tersebut. Semoga Allah memberikan ya kepada kita istiqomah dan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memilah mana yang hak mana yang batil. Nah, demikian Allah a'lam. Ya, nah, baik syukuran jazakallahu khair eh, atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Ya, masih uh, mengenai seputar syubhat Ustaz mengenai hal tersebut tadi yang telah ditanyakan yaitu syubhatnya mengenai benar bahwasannya para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka tidak pernah mengerjakan hal tersebut karena karena katanya dekatnya masa mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak perlu mengadakan perayaan tersebut. Ustaz. Mohon uh, jawaban dari syubhat tersebut. Ini ya, ya gimana ya? Saya agak sedikit apa ya? Sasya mungkin nggak tertawa dan tersenyum ini mendengarkan pernyataan itu. Subhanallah, ya. Aneh sisi pendalilan. Ini semua cara digunakan untuk membenarkan melegitimasi. Ini nggak benar. Subhanallah. Mereka tidak melakukan itu bukan karena dekatnya betul karena dekatnya dengan Nabi. Mereka tidak melakukan karena cinta kepada Nabi, karena tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 13 tahun di Mekah setelah diutus 10 tahun 23 tahun ya begitu adakah memerintahkan kemudian 30 tahun setelah itu khulafa rasyidun kok nggak ada ini yang anehnya kalau itu suatu kebaikan ingat keliru yang mengatakan itu hanya tradisi enggak itu ibadah di sana ya, mereka betul taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala. Bahkan mata ini butuh cinta, kita bergembira. Apakah itu tradisi? Mustahil. Itu hanya ya cara untuk lari dari ya, hakikat kepermasalahan. Gak benar. Itu ibadah. Cinta ke Nabi, bergembira itu ibadah. Ya baca Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya, memberikan makan, memberikan, dan semuanya. Apakah itu terasa? Tidak, bukan terasa. ibadah. Itu mendekatkan diri kepada Allah, bukti cinta, kan begitu. Kenyataannya seperti itu. Nah apakah yang demikian tersembunyi dari Abu Bakar dan Umar? Ada satu amalan, suatu ritual yang mendekatkan yang begitu besar pahalanya. Ya besar keagungannya dan pahalanya. Ya. Sampai-sampai mengklaim kalau enggak melakukannya dia tidak cinta pada Nabi. Ya. Kemudian tidak dilakukan Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya, sahabat. Padahal sebab sebab untuk melakukan itu ada. Ya. Ada sebabnya kenapa? Yaitu karena sebagainya ketaatan, amal soleh dan tidak ada penghalang sama sekali. Gak ada yang bisa menghalangi untuk mereka melakukan. Tapi mereka tidak melakukannya. Ini sebagai bukti bahwa laukana khairan la sabakuna. Kalau saya suatu kebaikan maka mereka akan mendahului kita dalam melakukan. Maka ikhwata lima rahimakumullah <clears throat> kita harus ya mengedepankan ta'lim kepada sunnah ittiba kepada generasi yang terbaik daripada kita mengedepankan akal tradisi dan budaya kita. masalahannya ikhwatul iman kembali kepada yang tadi. Ada sebuah tradisi muncul, kemudian berusaha mencari dalil-dalil untuk pembenaran tadi. Ya, bahkan yang aneh lagi saya pernah membaca apakah benar, tapi ini yang saya baca dari sebuah mungkin di berita di dunia online begitu, ya. Sampai sebagian mengatakan, lihat ini kebohongan yang nyata. Katanya Ya, sejauh nakban tapi itu yang saya baca dari dunia apa? Dia menukil salah seorang dari pernyataan begitu bahwa katanya ada 300 ribu dalil yang memperbolehkan perayaan tersebut dari hadis. na'udzubillah Adakah ini kebohongan yang lebih nyata dari itu dan pembodohan terhadap umat? Kalau 300 ribu ada dalil menjelaskan hal itu, Mana itu Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya? Kok nggak ada itu? Ya para sahabat kok nggak tahu 300 ribu. Dari dalil yang menjelaskan kemuliaan suatu amalan yang begitu besar pahalanya menurut yang melakukan. Lalu enggak ditemukan oleh para sahabat. Berarti ada sesuatu di ajaran agama tidak sempurna. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu kita harus ya berhati-hati dalam ya beragama ini dan ingat ingat bahwa jangan kita tertipu dengan mayoritas yang melakukan karena standar kebenaran bukan dengan mayoritas perlu dipahami hak itu dinilai dengan al-haq dan kata Imam Abu Syama rahimahullah seorang ulama Syafi'i Abu Syama seorang ulama Syafi'i dalam kitab beliau Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis beliau menjelaskan yang mananya setiap ada dalil yang memerintahkan kita untuk berjamaah itu pada hakikatnya adalah mengikuti al-haq kebenaran bukan kelompok manusia yang berkumpul sedunia ini melakukan suatu kita ikut tidak seperti itu al-haq nah seperti itu oleh karena itu ikhtalima rahimakumullah mari kita kembali dalam beragam dengan cara para sahabat salafus soleh ya bahwa sahabat tidak melakukan karena itu tidak disyariatkan bukan karena mereka alasan karena masih dekat enggak perlu subhanallah maka karena kita semakin jauhnya dari zaman Rasul maka kita harus betul-betul bersungguh mengenal ajaran Rasul bukan mengada-ngada itu yang seharusnya maka kata para ulama zaman itu semakin dekat dengan zaman kenabian semakin selamat tapi semakin jauh semakin menyimpang. Maka agar kita tidak termasuk dalam penyimpangan tadi apa yang kita lakukan? Maka bersungguh-sungguhlah untuk betul dekat dengan warisan Nabi, dengan ilmu agar selamat. Ya, begitu. Jangan berasa oh ya, karena kita jauh butuh subhanallah. Pertanyakan saja. Buktikan saja dengan pernyataan dan atau ya kenyataan yang jelas dan nyata. Anda selama hidup ini ya selama mengenal Islam ini sejauh mana kesungguhan di dalam mempelajari sunnah Nabi mempelajari tauhid yang diajarkan oleh Nabi melaksanakan ibadah-ibadah akhlak Nabi tanyakan kepada para pelaku yang gemar melakukan seperti itu sejauh mana sejauh mana sudah kenalkah Anda akidah Nabi sudah kenalkah Anda ibadah Nabi akhlak Nabi ya dan bagaimana ihtimam perhatian Nabi kepada tauhid. Bagaimana beliau memberantas kesyirikan. Beliau sunnah. Lihat bagaimana para ulama dan mengajak umat kepada sunnah. Atau sebaliknya, silakan ditanyakan pada diri masing-masing. Akan terbukti siapa yang sesungguhnya betul-betul ya ingin meneladani Nabi atau orang-orang yang hanya sekedar ya ingin pamer saja ya atau ingin hanya mengatakan tapi kebuktian atau tidak bisa membuktikan hal itu. Mudah-mudahan kita ter, tidak masuk pada orang-orang yang ya dusta dalam cinta kita dan dusta dalam ya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya dan kita semua para pemirsa dan pendengar di mana saja berada semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menanamkan kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW dalam hati kita dan membimbing kita untuk mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupannya.